Cimat Jimat punya cerita. Cerita ini kiriman dari Saiful Arif di Desa Nguruan RT 3 RW 2, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dengan judul Tamu Tengah Malam. Cerita ini aku alami pada tahun 2005, tepatnya menjelang ujian nasional tingkat SMA. Menghadapi ujian nasional yang kurang dari satu bulan, aku mempersiapkan belajar lebih dari biasanya. Kalau hari biasa aku belajar mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam Karena siang hari selalu mengikuti tambahan pelajaran les Kali ini tidak, porsi belajar aku tambah kalau tidak tengah malam ya pada pagi hari setelah sholat subuh sebelum berangkat sekolah. Hal ini semata-mata aku lakukan agar aku dapat lulus dari SMA Negeri satu Rengel dengan hasil yang memuaskan. Pada suatu malam, Aku belajar sampai larut malam menghadapi pagi, kira-kira jam 2 pagi baru selesai. Karena rasa kantuk menyelimuti mata, akhirnya ku coba memejamkan mata. Baru beberapa menit setelah setelahku memejamkan mata, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara aneh. Suara aneh tersebut dimulai dari suara ketukan pintu. Lama-kelamaan suara ketukan pintu itu semakin terdengar jelas di telinga. Karena didera rasa kantuk yang berlebihan, akhirnya suara ketukan pintu tersebut kuabaikan. Selang beberapa saat setelah suara ketukan pintu tersebut berhenti, bergantilah suara ketukan pintu tersebut dengan suara seorang perempuan yang sedang memanggil saya. Seperti halnya suara ketukan pintu tadi, suara seorang perempuan tadi juga terdengar jelas dan terjadi berulang-ulang kali. Aku semakin takut dan tidak berani menjawab sepatah kata pun, apalagi untuk membuka pintu. Karena aku masih ingat menurut nasihat Mbah Kakung, Jung, nek ana swara ora ana rupane kuwi aja nganti kowe jawab, Jung. Mengko mundak-mundak windadene penyakit, Jung, Jung. Suara tersebut akhirnya juga menghilang dengan sendirinya. Setelah lima menit tertidur, kembali aku terbangun karena seperti ada angin sepoi yang mengelus tubuhku. Angin tersebut terasa sangat dingin sekali, sampai-sampai ku tarik selimut yang sempat terjatuh. Saat menoleh ke kanan, aku terkejut setengah mati. Karena di sana telah berdiri sesosok perempuan yang tinggi semampai. Dengan pakaian yang serba putih dan rambut terurai panjang ke depan, perempuan tersebut lalu menghampiriku. Aku semakin terkejut lagi saat melihat kaki perempuan tadi tidak menyentuh tanah. Saat perempuan tadi menatapku dengan tajam terlihat jelas wajah pucat pasi berwarna putih yang seakan-akan menyimpan rahasia. Anehnya lagi, saat aku mau bicara, seolah-olah aku seperti orang bisu yang tidak bisa mengucap sepatah kata pun. Hanya dapat berbicara dalam hati dan berteriak minta tolong dalam hati. Tolong, tolong. Thank you. aku ku mencoba untuk menoleh ke kiri. Selang beberapa saat aku mencoba menoleh ke kanan dan perempuan tadi ternyata masih ada di samping kananku dan tertawa. <laughs> Seketika itu juga, aku ingat, dulu aku pernah diajarkan japa mantra yang diajarkan oleh buyutku. Ripsuk nek kue nemoni kedadian kang aneh karo samu barangi bongso halus utawa bongso lelembut. Mantra iki waca nen ya. Kemudian aku baca dalam hati mantra yang pernah diajarkan Mbah Buyutku. Bismillahirrahmanirrahim. Abang-abang nyimpang, putih-putih nyingkrih, ireng-ireng podo meneng, aku rawuh kue, kue yo rawuh aku. aku wong kawak sing dak sobo bumi kawak gamanku caluk buntung gamanku yo caluk buntung nang padha nyingkrih kabeh setan ora doyan demi toran dulit sumingkir kesaning Allah kabeh sing ala padha lunga kabeh sing ora becik padha sumingkir tapi anehnya Perempuan tadi masih tersenyum dengan senyumnya yang misterius. Karena japa mantra yang diajarkan Simbah Buyut tidak berhasil, maka aku mencoba untuk membacakan ayat kursi. لا تعود سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسوع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو علي العظيم ولا يعود حفظهما وهو علي العظيم ولا يعود حفظهما وهو علي العظيم Ayat kursi tersebut aku baca sebanyak enam kali. Barulah sosok perempuan berparas serba putih dengan rambut panjang terurai tadi hilang entah kemana. Seketika itu, aku langsung menutup seluruh badan dan kepalaku dengan selimut. Dengan dihinggapi rasa takut akhirnya aku tertidur. Tak lama setelah aku tertidur, azan subuh pun berkumandang. Allah Dengan nyaringnya suara azan subuh tersebut membuatku terbangun dari peraduan. Pada pagi harinya sebelum berangkat ke sekolah, semua kejadian yang kualami tadi kuceritakan pada ibu dan Simbah. Demikian tadi cerita mistik yang pernah kualami. Cerita ini kupersembahkan untuk pecinta jimat Istana FM tampil beda. Dan untuk teman-teman alumni SMA Negeri 1 Rengel Angkatan 2002-2005, saya Saiful Arif dari Desa Nguruan, RT 3 RW 2 Kecamatan Sukotuban bersama tim Cima.